بسم الله الرحمن الرحيم رضي الله عنكم واما الحياء فباستشعاره التقصير في العباده وعلمه بالعجز عن القيام بعظيم حق الله عز وجل ويقوى ذلك بالمعرفه بعيوب النفس وافاتها وقله اخلاصها وخبث خبث دخلتها وخبث دخل دخل دخلتها وخبث وخبث دخلتها وميلها إلى الحد العاجل في جميع أفعالها مع العلم بعظيم ما يقتضيه جلال الله عز وجل والعلم بأنه مطلع على السر وخطرات القلب وإن دقت وخفيت وهذه المعارف إذا حصلت يقينا إن بعث منها بالضرورة حالة تسمى الحياء فهذه أسباب هذه الصفات وكل ما طلب تحصيله فعلاج إحذار سببه ففي معرفة السبب معرفة العلاج ورابطة جميع هذه الأسباب الإيمان واليقين أعني به هذه المعارف التي ذكرناها ومعنى كونها يقينا انتفاء الشك واستيلاؤها على القلب كما سبق في بيان اليقين من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 yang dikerjakan oleh seseorang itu adalah khusyuk begitu nah, kita ingin mencari caranya khusyuk di dalam sholat itu bagaimana agar supaya sholat kita itu hudur hadir hati kita itu bagaimana itu kiat-kiatnya diantaranya adalah yang pertama kita pernah sebutkan kemarin dulu di antaranya ada yang dikatakan haibah rasa mengagungkan ta'zim ya rasa mengagungkan haibah kita uh, eh, ma, uh, eh, ma, merasakan kewibawaan Allah Subhanahu wa taala rasa takut kita kepada Allah taala kemudian khauf khauf juga rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala kemudian raja berharap penuh dengan harapan kepada Allah taala akan surga-surganya, akan nikmatnya, akan rahmatnya. Kemudian al-haya, rasa malu. Ya, disimpulkan tadi di dalam alinia ini bahwa malu tadi itu fastisyaruhu at-taksiru fil ibadah. Dia malu, mukmin itu punya rasa malu. Rasa malu itu adalah istisyarut taksir fil ibadah. Merasa lalai. Ya, ada perasaan lalai di dalam ibadah Bagaimana kalau ikhwani, masalah ada seseorang yang berbuat baik kepada kita. Ada seseorang yang berbuat baik kepada kita. <clears throat> Namun satu saat perbuatan baik orang tersebut tadi ini kita kemudian hilangkan. Taruh masalah eh, misalnya dia menghutangi kita dengan uang yang dia punya. masalah kita datang kepada dia meminjam uang sebesar satu juta atau 5 juta atau 10 juta bahkan barangkali. Kemudian dengan senang hati teman kita mengatakan pinjamlah uang ini nanti jatuh temponya bayarlah. Kapan jatuh temponya? Misal di target atau dibicarakan bahwa jatuh temponya eh, tiga e, bulan ke depan. Anda harus bayar. 10 juta ini bukan uang kecil, uang besar. Lantas setelah jatuh temponya orang yang hutang tadi ini tidak bayar ini sudah sudah berbaik hati memberikan pinjaman uang di saat jatuh temponya orang yang mau hutangi tidak mau bayar. Itu bagaimana? Kan kita kelincutan. Saat bertemu dengan orang ini bagaimana? Salah tingkah begitu kan? Itu ada istishar taksir fil ibadah, istishar taksir fil eh, fil haya. Jadi dia sudah tidak bisa lagi mau berbuat apa. Istilahnya dia sudah bertemu dengan orang ini, dia bertemu dengan teman ini, dia bertemu dengan orang yang pernah berbuat baik kepada dirinya, tapi dia tidak bisa membalas dengan yang sama. Nah, itu juga juga sama. Istishar taksir itu. Ada perasaan kurang, lalai. Ya, ada perasaan lalai. Sama seperti itu, ya. Begitu pula kita kepada Allah taala. Apabila kita merasa lalai dari ibadah, taat kepada Allah taala itu hayak namanya. Baik dengan ilmu kita yang kita tahu atau karena memang kita tidak mampu untuk menegakkan haknya Allah. Bagaimana caranya? Ya dengan ilmu kita. Kita tahu saya hamba Allah. Saya harus sujud dan rukuk kepada Allah. Saya harus menghamba kepada Allah taala. Allah taala haknya agung. Allah taala haknya untuk disembah. Allah taala haknya untuk dimintai pertolongan. Allah taala haknya adalah maha sempurna dan maha kaya. Kita tahu itu. Namun kita sebagai seorang hamba Allah Ta'ala tidak mampu melakukan haknya Allah Ta'ala ini secara 100% tidak mampu kita ya panggilan adzan nanti sholatnya nanti panggilan salat Allahu Akbar Allahu Akbar nanti sholatnya ya kan ada Quran di sebelahnya terkadang ya terkadang kita lalai ada Quran kita tidak punya wuduk, kita megang Quran. Kita pindahkan Quran. Tidak boleh. Haknya Quran ada. Ya kan? Nah, itu kan banyak terjadi. Ya. Wa bil ma'rifah bi uyubin nafsi wa afatiha. Dikatakan dikuatkan hal itu dengan mengetahui tentang dirinya. Ah, ini penting ikhwani. Ilmu hati ini, ilmu hati namanya ini. Ini namanya ilmu hati. Ilmu hati ini ikhwani tidak akan bisa didatangkan obatnya kalau kita tidak tahu sebabnya. Datang obatnya. Kalau kita tidak tahu sebabnya. Jadi nanti saya urutkan dulu. Wa yuqawwa dzalika bil ma'rifah bi'uyubi nafsi wa afatiha. Kita bisa mendapatkan obatnya tadi itu bagaimana? Tahu akan uyubnya di aibnya diri kita. Sakitnya diri kita ini bagaimana? Aib saya ini banyak berbuat maksiat. Saya ninggalkan sholat. Saya durhaka kepada kedua orang tua saya. Saya berbohong. Muamalah saya di pasar tidak beres. Uang yang saya berikan kepada istri dan anak-anak adalah uang haram. Ini, ini, ini. Lah dia tahu. Diperbaiki sama dia ini. Ya tak? Bi'uyubi nafsih ini. Ini dia tahu ma'rifat bi'uyubi nafsih wa'afatihah apa afat itu bahaya bahayanya nafsu tadi penyakit penyakitnya nafsu wa gillatu ikhlasiha wa khubthin dakhalatha wa khubthin dakhaltaha dikatakan bahwa tidak ada ikhlas tidak punya rasa ikhlas sama sekali wa khubthin dakhaltaha atau e, mengetahui kotoran-kotoran yang kau masukkan ke dalam nafsumu au masalan Dulu anak saya ingat saya, saya eh, Ustadz Muhammad Siddiq di sini pernah bicara banyak tentang masalah televisi. Oh sudah bicara masalah bab televisi Ustadz Muhammad Siddiq almarhum. Ya kan? Itu dia bicara televisi itu hati-hati televisi sekarang dijaga pandangan anak-anak kita bahaya ini ini ini. Dulu saya masih sekira SMP SMA begitu. Saya masih ingat betul kalau khutbatul Jumat dia di sini selalu bawakan itu. Dan kita tahu itu. Wa khubthin dakhaltaha. Ini jelas televisi ini rusak, merusak, tidak mendidik. Tapi ya toh kita lihat. Mau kita, kita tahu ini, ini rusak ini. Ini pasti merusak akhlak saya nanti. Tahu dia. Gitu. Ini akhirnya kemudian ah, anda sudah dilanggar sudah. Yang penting nanti tobat sama Allah. Nah ini merusak akhirnya sholatnya. Tatanan nafsu tadi ini, tatanan nafsu tadi ini, kalau kita sekarang duduk dengan majelis ihya ini ya, Imam Ghazali, atau kita duduk dengan majelisnya Habib Abdullah Haddad hari Kamis itu, atau tafsir Quran di hari Sabtu, kita saat duduk dengan mereka-mereka tadi ini, tertata nafsu kita. Oh ya, sadar saya. Allah, selama ini saya ya Allah tidak ada apa-apa. Bagaimana nanti saya bisa menjaga nafsu saya ini? Rapikan nafsunya, rapikan nafsunya. Nah, sudah dirapikan selesai, pulang kita ke rumah sampai di rumah acara televisi diramu dengan cantik sekali mempesona Wah ini kalau tidak lihat eman-eman Masalah tobat kan bisa nanti Tobna ilallah, tobna ilallah Lihat dulu ya, Rusak lagi Jadi tiap hari kita balik dari nol terus Tiap hari Balik dari nol, balik dari nol, balik dari nol ya wa mailuha ilal hadzil ajil fi jami'i af'aliha dan kemudian e, condong kita punya jiwa tadi ini kita punya nafsu tadi ini condong kepada hal ehwal dunia dan segala tetek bengeknya condong kita punya nafsu anta kalau kita sekarang kita melihat jiwa kita kalau sudah masuk ke dalam pasar apa yang terjadi kalau sudah masuk ke dalam pasar semua mau dibeli. Mel, jiwa kita tidak mau ketinggalan sama orang. Terus itu bergejolak. Orang lain naik pangkatnya, wah oh, saya kepingin naik pangkatnya. Orang lain kaya, oh saya harus lebih kaya. Orang lain pinter, wah saya harus lebih pinter. Orang lain, oh anda sombong terus. Tidak mau jiwanya itu dikalahkan orang. Itu jiwa manusia. Mel, condong jiwa kita ke sana. Itu juga merusak tatanan sholat. Makanya sholatnya orang zaman sekarang mana ada yang khusyuk. Oh begini semua. Sekarang tidak dari sini, dari situ. Tidak dari situ, dari yang lain. Terus begitu. Sekarang kita gini loh ikhwani. Gampangannya aja untuk memahami ihya ini. Sebetulnya ihya ini satu hal yang detail. Ihya ini kan detail sekali. Detail dan perinci-perincinya itu sampai hatta sel-selnya kita itu dibahas sama Ghazali. Sel tubuh kita ini geraknya sel itu ada pembahasannya sendiri. Yang Ghazali ini sangat luas sekali ilmunya. Nah, cuman kita tidak boleh ingkar sama beliau. Tidak boleh kita ingkar. Sudah apa yang dikatakan sama Imam Ghazali? Sami'na wa ata'na. Karena dikatakan bahwa orang yang membenci Imam Ghazali dan kitab-kitabnya termasuk minasyagawah. Minal asyqiyah, orang-orang ahli neraka. Tapi orang yang cinta kepada beliau dan kitab-kitabnya ada termasuk orang yang bahagia di surga nanti. Tidak boleh benci. Sudah apa kata Imam Ghazali? Sami'na wa ata'na. Saya belum bisa mengikuti dengan baik, tidak apa-apa. Belum bisa mengikuti dengan bagus, dengan baik, tidak apa-apa. Tapi jangan membenci. Tidak bisa mengikuti saya, tidak apa-apa. Nanti bisa dijelaskan. Matis yang menjelaskan adalah orang yang ilmunya sepadan dengan beliau Sepadan dengan Imam Ghazali, sejajar ilmunya, setara dengan Imam Ghazali. Dan tadi disebutkan bahwa kadang-kadang kita punya kehusuan sholat ini dari makanan kita. Wah, sudah naik makanan sudah kita mungkin tidak pernah noto makanan itu. Wah, yang halal ya masuk, yang syubhat yang masuk, yang haram lebih banyak. Baik, kita sekarang jaga makanan. Sudah Ustaz, saya akan pilih makanan yang halalan mahdhon sirfan. Halal murni 100%. Ya. Mana sekarang? Pandangan. <laughs> Makanannya halal, pandangannya. Matanya ini. Ya sudah pokok saya tidak mau beli TV. Ya, jangan beli TV. Tidak usah beli TV. Masalan begitu, ada orang masalan dia jaga betul. Ada mungkin. Satu juta orang ya mungkin satu itu yang gitu. Jaga TV, sudah tidak beli TV, tidak beli TV. Lah di luar. Di luar masuk dia tidak keluar rumah. Mau di dalam dekem saja, dalam kamar atau dalam rumahnya. Tidak mungkin. Mesti dia keluar. Berinteraksi dengan orang. Di pasar dia juga jual beli. Mesti kan ketemu sama orang perempuan yang bukan mahramnya. Wah juga tidak bisa begitu, ini bagaimana ini? Ya sudah, itu dijaga. Tutup matanya pakai plester. <laughs> Jadi kalau keluar nabrak cagak ting. Bagaimana ini sekarang ini? Ya sudah, bentuk lain. Mana? Ya ini, hududil ajilah ini tadi. Nasib-nasib dunia ini kan mesti ada dalam jiwanya. Sudah saya anda pokoknya al sudah Anda jangan makan. Ya pokoknya saya mau makan, pokoknya makan ya. Makan dia mau makan tuh kalau perutnya lapar. Tidak ada orang, saya makan karena Allah Ta'ala. Sulit orang mau cari orang makan karena Allah Ta'ala zaman sekarang ini. Ya ada, bukan tidak ada. Ada, bukan tidak ada, ada. Tapi orang makan kemudian tujuannya adalah untuk jangan sampai dia karena nafsunya wow, satu. Istilahnya itu sulit dicari. Sulit dicari. Nah itu kan banyak pintunya. Banyak pintunya orang untuk bisa tidak khusyuk sholat itu banyak pintunya. Jadi bukan hanya satu pintunya. Ya, kemudian ma'al ilmi bi'azimi ma yaqtadhihi jalalillah ma yaqtadhihi jalalullah azza wa jal wal ilmu bi annahu muttali'un ala sirri wa khataratil qalbi wa in daggat wa khafiyat. Dikatakan bahwa padahal dia tahu bahwa apa yang dikehendaki oleh Allah taala itu sesuatu yang diagungkan. Tahu dia. Islam adalah sesuatu yang diagungkan oleh Allah. Inna dina indallahil Islam. Si, anda bisa tahu Islam, Anda sudah berserah diri belum? Ya, saya sudah berserah diri. Buktikan dengan amal perbuatan. Apakah Anda sudah berserah diri kepada Allah? Apakah berserah diri kepada bos Anda? Oh, tidak ya, kepada Allah sendiri, kepada bos sendiri belum berarti. Belum 100%. Ya ini yang rusak tatanan sholat ini. Begitu ya. Di antaranya seperti itu. Kemudian padahal dia mengetahui bahwa Allah Ta'ala itu melihat. Mengetahui apa yang rahasia dan apa yang terbetik di dalam hati, yang tersembunyi di dalam hati meskipun kecil dan meskipun tidak tampak. Tahu Allah. Tahu dia. Dia tahu itu. Kan dalam doa kan Allahumma ini mutali'un fi sarairik. Ada dalam doa itu ya Allah, engkau mengetahui apa yang ada di dalam hatiku Allahumma ja'al fi ta'atika farahi wa sururi wa fi mardatika jami'a ada kan doa di situ muttali'un fi sarair Allah taala itu mengerti apa yang ada di dalam jiwa kita nah, wa niyati wa hadhil ma'arif idza hasalat yaqinan in ba'atha minha bid darurah halatan tusammal haya pengetahuan-pengetahuan ini kalau dia peroleh di dalam dirinya maka akan muncul secara pasti satu sifat dalam jiwa kita namanya sifat malu tahu Allah Ta'ala itu maha tahu kayak dulu ada satu anak ada satu anak si ibu tadi ini dia bilang sama anaknya nak nanti kalau kau jual ini air susu ini ke pasar nanti sebelum kau jual di rumah itu kau bubuhi air air biasa kau bubuhi air. Susunya sedikit saja berapa liter, ya berapa gram begitu. Kemudian kau bubuhi air yang banyak supaya kelihatan susunya kau aduk begitu banyak. Nanti kamu jual dengan harga pasar yang lumrah, yang wajar. Si anak ini mengatakan, ibu, kenapa ibu lakukan begini? Shh, jangan rame-rame. Amirul Mukminin Umar bin Khattab kan tidak tahu. Kita kan di dalam kamar, di dalam rumah ini. Saat itu Amirul Mukminin itu keliling Waktu itu dulu itu presiden dulu itu keliling. Keliling desanya dikelilingi, kotanya itu. Madinah itu waktu ya, dikelilingi. Pas tepat di rumahnya si ibu sama si anak ini lagi berdiskusi masalah ini tadi, susu tadi. Si ibu tadi bicara bahwa tidak apa-apa, Amirul Mu'minin Omar bin Khattab tidak tahu. Jadi tidak usah takut kau. Amirul Mu'minin dengar. Si anak menjawab, ibu, Amirul Mu'minin Umar bin Khattab tidak tahu, tapi kan Allah tahu. Ter apa Amirul Mu'minin Umar bin Khattab kemudian langsung subhanallah. Ya akhir Benet ini. Ini anak perempuan yang sangat bijaksana sekali, yang sangat baik sekali. Pulang Amirul Mu'minin, dia bicara sama uh, anaknya Sayyidina Abdullah bin Umar bin Khattab mengatakan bahwa ya Abdullah nanti kalau kau sudah dewasa uh, dan kau sudah kemudian bisa uh, uh, apa namanya untuk berumah tangga akan saya kawinkan dengan dia si perempuan tadi nah, hasil perkawinan dari perempuan tadi ini Abdullah bin Umar bin Khattab menurunkan keturunan diantaranya Umar bin Abdul Aziz dari ibu ini jujur tahu dia ya itu kan akan timbul rasa hayak malu Meskipun orang lain tidak tahu, tapi Allah tahu. Itu ada itu. Perasaan begitu ada. Itu ada. Sebagian mukmin punya itu. Meskipun tidak seluruhnya. fahadhi asbabu hadhi sifat wa kullu ma tuliba tahsiluhu fa ilajuhu ihdaru sababi. Dikatakan ini sebab-sebab saja. Sebab-sebab kenapa manusia itu kok tidak bisa khusyuk salatnya? Kenapa? Itu ya dan semua atau segala sesuatu yang dituntut untuk tercapai tujuannya semua segala sesuatu yang dituntut untuk tercapai tujuannya maka fa'ilajuhu ihdaru sababihi sekarang kita kepingin tujuan kita apa tujuan kita adalah agar supaya sholat kita khusyuk tujuan kita itu terus terang jiwa kita semuanya kalau sholat tidak ada yang khusyuk tujuan kita akhir daripada kita punya keinginan hidup di dunia ini apa agar supaya sholat kita ini khusyuk khusyuk 100% khusyuk Bagaimana caranya? Obatnya tidak ada. Obatnya orang untuk khusyuk itu tidak ada, kecuali dengan menghadirkan sebabnya. Menghadirkan apa sebabnya Anda tidak bisa khusyuk? Itu. Jadi beda sama penyakit jiwa atau penyakit badan, beda. Ada seseorang terkena penyakit eh masalah dia kena penyakit eh, panas, demam, tipes misalnya. Mungkin dokter tanya, ini Anda ini terkena penyakit tipes, jadi yang ada di ususnya sini ada luka, ada radang dan lain sebagainya. Sehingga sudah terlampau lama akhirnya Anda terkena itu. Tidak boleh capek, tidak boleh ini, tidak boleh ini. Sehingga bagaimana Pak Dokter? Saya beri obat untuk menghilangkan luka yang ada di lambung dan usus Anda, insya Allah Anda akan sembuh. Dokteran bicara begitu. Tapi kalau bicara ilmu hati beda. Pak Dokter, hati saya ini sakit Bagaimana Pak Dokter? Oh ini saya beri resep obat untuk menghilangkan rasa sakit di dalam hati Anda. Tidak ada. Tidak ada. Dulu ada seorang profesor terkenal dalam ilmu kedokterannya. Orang setiap berobat sama dia sabab ya. Keluar dikasih obat dua hari lah dua hari sembuh. Semua cocok sama dokter itu. Satu orang ulama mengatakan dokter itu pinter ya. Oh sangat pinter. Bukan lagi pinter, sangat pinter profesor dia. Kenapa? Saya punya satu penyakit yang tidak bisa disembuhkan sama siapapun. Saya bisa tidak datang ke dokter itu? Insya Allah kalau anda datang ke dokter itu, anda, akan dapat obatnya. Baik kalau begitu, datang dia. Begitu dia datang kepada dokter tadi, pada urutan gilirannya dia datang, dokter mengatakan, apa penyakitnya? Saya dokter, penyakitnya penyakit hati. Hati, saya periksa. Diperiksa. Tidak apa-apa hatinya. Jantung Anda maksudnya? Ya hati saya pokoknya. Normal, denyut jantung. Bagus, tekanan darah. Normal. Apa yang Anda derita? Hati saya ini ada penyakit hasad, dengki, iri, sombong, kepingin dipuji dokter. Bagaimana dokter ini? Anda salah alamat. Keluar saja Anda. Begitu keluar si pasien tadi mengatakan sama pasien yang lain. Bagaimana? Sudah dapat obat saran dokter? Dokternya bodoh, tidak bisa ngobati saya. Tidak ada memang obatnya. Ya obatnya sama orang-orang seperti tibul gulub begini, dokter-dokternya hati ini. yang Bozali, yang Haddad. Seperti itu. Ya. Nah, ihdaru sababih. Fa fi ma'rifati sabab ma'rifatul ilaj. Dengan mengetahui sebab, kita akan tahu obatnya. Nah, sebab dulu. Nanti obatnya nanti ada. Nanti di bab yang selanjutnya ada obatnya. Warabitatu jami'i hadhil asbab al-imanu wal yakin. Dan ikatan sebab tadi itu untuk menghilangkan sebab tadi itu obatnya cuma satu nanti. Sama obatnya. Iman sama yakin. <laughs> Dah itu, Dok. Obatnya iman sama yakin. Bisa tidak kita seperti itu? Itu kalau orang sudah punya dua obat ini ikhwani, iman sama yakin ini, insya Allah, insya Allah, insya Allah, hidupnya dia di alam dunia ini tenang, seperti surga. Itu 99,5 persen. Hidupnya akan tenang, tidak mungkin ada gejolak. Fitnah yang ada di depannya mesti ada di dunia, tapi tidak akan dia gubris tidak akan dia pedulikan. Mentalnya kuat karena punya iman dia. Ya, manusia itu kan gelongsongan katanya. Manusia ini kan gelongsongannya. Aslinya apa? Roh. Ya toh? gelongsongan. Manusia ini kan gelongsongan. Kalau Anda punya batik yang dijual itu plastiknya apa batiknya? Ya mesti batiknya. Tuh. Gelongsongannya saja ini. Begitu batiknya dikeluarkan yang dilihat sama orang batiknya bukan plastiknya. Sekarang yang dilihat sama Allah Ta'ala itu jasad kita apa roh kita? Ya roh kita. Tuh. Roh kita. Kalau roh kita itu masuk dalam jiwa kita, kita dikotori rohnya, keluar kotor rohnya, hitam. Kelongsongan. Jadi manusia itu cuma wadah saja. Jasad ini cuma wadah. Ya, aslinya itu adalah rohnya tadi. A'ni bihi hadhil ma'arif allati dzakarnaha. Wa makna kauniha yakinan intifa'u syak. Apa yakin itu? Yakin itu adalah meniadakan keraguan, tidak ada ragu sama sekali. Itu yakin namanya. Anda pernah ingat sama namanya Ponari di Jombang sana? Sang kecil, anak kecil namanya Ponari. Itu kan dia punya batu itu. Orang pada berbondong-bondong ini. Kenapa? Bukan yakin dengan yakin sama ponarinya punya batu keramat katanya orang. Padahal batu jatuh dari genteng. <laughs> ya dicelupkan karena yakinnya tadi. Rasul kan mengatakan, lawi tagada ahadukum fi hajarin lanafaah. Ya, beliau bicara ini untuk hajar aswad ini. Lawi tagada ahadukum fi hajarin lanafaah. Kalau salah seorang di antara kalian itu beriktikat kepada sebuah batu, maka batu itu akan memberikan manfaat. Itu pernah sekali waktu Nabi itu buang hajat. Hajatnya, fadolatnya Nabi ya. fadolatnya Nabi kan suci. Nabi. Nabi dan ambiya semuanya. Semua fadolatnya suci. Kelebihan yang dia keluarkan itu suci. Nah kemudian Rasulullah saat waktu dia habis buang itu, Rasul ngambil batu, kemudian beliau beristinja dengan batu itu. Waktu beliau beristinja dengan batu tadi itu, dilihat oleh para sahabat, dibuang batunya diambil oleh para sahabat ada waktu di zaman Rasulullah itu ada kena wabah penyakit ada zaman sahabat Rasulullah ada kena wabah penyakit penyakit mata jadi orang kalau zaman itu belen gitu kalau zaman sekarang itu diobati dengan batunya Rasulullah begitu sembuh dengan batu tadi yang dipakai sama Nabi sembuh begitu diobati sembuh sembuh sembuh, sembuh. akhirnya subhanallah dengan izin dari Allah Ta'ala obat juga dari Allah Subhanahu Wa Ta'ala lewat batu yang habis dipegang oleh Rasulullah jadi sembuh. Pada satu saat Nabi Muhammad terkena penyakit mata. Nabi Muhammad kena penyakit wabah itu. Ya. Kemudian Rasulullah juga kemudian cari obatnya dan cari obatnya dapat berita bahwa mereka di ujung desa sana ya Rasulullah ada satu obat yang bisa menyembuhkan penyakit mata. Datangkan mereka, didatangkan. Waktu didatangkan ada si pembawa batu tadi, Rasul bertanya, "Apa obatnya?" "Obatnya batu ya Rasulullah." Terus, Haji batu apa ini?" "Ini batu bisa menyembuhkan penyakit mata." "Kok bisa begitu?" "Iya, saya juga penyakit mata. Dulu waktu saya penyakit sakit mata, saya sembuhkan dengan batu ini. Subhanallah, dengan izin Allah taala sembuh saya." Karena batu ini dapatnya kekuatan dari Allah taala, obatnya dari Allah taala. Rasul mengatakan kalau begitu sembuhkan penyakit saya dengan batu ini. Disembuhkan, di, dioleskan pada matanya Nabi yang mulia, sembuh Rasulullah. Dalam waktu sekejap sembuh Rasulullah. Kata Nabi mengatakan, "Dari mana kau dapatkan batu ini?" Dari engkau istinja dulu ya Rasulullah. Batu bekas istinjaknya Nabi ini. Saya pakai untuk begini. Nah, Rasul mengatakan, "Lau ahadukum lau lawe tagada ahadukum fi hajarin la nafa'ah." Nah, kalau andai kata seorang di antara kalian beretikat dengan sebuah batu, bukan berarti batu ini yang nyembuhkan loh. Ya sama, Anda datang ke dokter, bukan dokter itu yang nyembuhkan. Allah. Anda datang ke dokter itu cuma sabab. Tidak boleh diyakini. Nah, sekarang yang salah sama orang awam itu kepada hal-hal yang kayak gini nih. Wah, indah, batu ini Tuhan kami. Lah, nyembah berhala namanya. Tidak boleh. Ya, Kemudian wastilauha alal galab. Ya, yakin tuh gitu. Menghilangkan rasa keraguan sama sekali dan kemudian istilah istilah itu pengetahuan tentang hati itu semuanya ada di dalam hati kita. Jadi yakin betul hati ini. Penuh dengan keimanan, penuh dengan keyakinan hati. Ada di dalam jiwa kita. Itu itu itu bisa yakin itu. Bisa yakin. Orang katanya orang Jawa dulu itu, orang Jawa dulu itu dia punya satu keyakinan mitos, namanya ada mitos Jawa. Itu ada keyakinan tersendiri, ada bab-bab tersendiri. Ya kalau mitos tadi ini dia yakini 100% ya jadi. Bukan berarti Allah taala menakdirkan begitu ya karena yakinnya dia begitu kok. Yakinnya dia begitu, begitu. Ya. Kama sabaga fi bayanil yakin min kitabil ilim. Sebagaimana yang diterangkan di dalam bab yakin di dalam kitab ilim pernah. Wa bigadril yakin galab ukuran yakin yang kita punya yaitulah ukuran khusyuknya hati Hah? itu penting itu ukuran yakinnya kita itu ukuran khusyuknya hati kita bagaimana ukuran yakin kita kepada Allah ukuran yakin saya kepada Allah Ta'ala kalau saya tidak punya duit kalau saya punya duit saya tidak yakin sama Allah <laughs> itu orang zaman sekarang ya, terus terang saja kalau saya tidak punya uang saya yakin sama Allah pasti Allah Ta'ala datangkan rezeki Berarti khusyuknya sholat waktu dia tidak punya uang. Berarti Allah Ta'ala mengatakan, lebih baik dia tidak punya uang, ketimbang dia punya uang. Jadikan miskin saja dia. Orang tidak pernah sugih. Ya karena memang Allah Ta'ala menghendaki kalau dia sugih tidak mungkin khusyuk. Coba kalau anda kaya, anda tetap ingat kepada Allah Ta'ala, insya Allah kaya terus. Tidak akan sirna itu rizki. Ya. Walidzalika galat Aisyah radhiyallahu anha. Oleh karenanya Siti Aisyah radhiyallahu taala anha berkata, dahulu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berbincang-bincang kepada kami dan kami pun berbincang-bincang kepada beliau. Fa idza hadarati shalah ka'annahu lam ya'rifna wa lam na'rifhu. Kalau sudah datang waktunya salat, maka seakan-akan Rasulullah tidak pernah mengenal kami dan kami tidak pernah mengenal Rasulullah. Jadi kalau sudah Allahu akbar Allahu akbar tengah ngomong ini, pedot. Langsung ke belakang Rasulullah wudhu ke masjid. Siti Aisyah pun juga demikian. <laughs> Syekh tengah berbincang-bincang nikmat bab masalah apa yang dibicarakan sama Nabi dengan keluarganya. Begitu panggilan sholat adzan langsung Nabi ke masjid. Ka'annahu lam ya'rifna wa lam na'rifhu. Seakan-akan beliau tidak pernah mengenal kami sebelumnya dan kami tidak pernah mengenal beliau sebelumnya. Ya, mendahulukan Allah taala daripada yang lain. Dan dikatakan Eh, <clears throat> wa qad ruwiya Allah taala subhanahu wa ta'ala Musa alaihi salam dikatakan pernah Allah taala mewahyukan kepada Nabi Allah Musa alaihi salam ya Musa Allah taala mewahyukan kepada Nabi Musa alaihi salam ya Musa wahai Musa idza dzakartani fadkurni wa anta tantaqidu a'dha'uk dikatakan ya Musa bila engkau mengingat aku kata Allah bila engkau mengingat aku maka ingatlah aku dalam keadaan anggota tubuhmu tenang. Tidak boleh gerak, tidak boleh banyak gerak. Dalam anggota tubuhmu semua tenang. Diam di tempat, tidak boleh banyak bergerak. Jadi ya, saya tidak, tidak mengerti betul uh, yang dimaksud tentang takit al itu di zaman Nabi Allah Musa dulu apakah ada ruku, ada sujud kayak kita apa tidak tidak tahu. Yang jelas mereka dulu ada sholat, Cuman caranya apakah seperti kita, apakah lain? Wallahu a'lam bisawab Yang jelas mereka dulu ada sholat. Sholat petang hari dan sholat di pagi hari. Ya. Kemudian wakun inda dzikri khasyian mutmainnan. Saat engkau mengingat aku, maka ingatlah aku dalam keadaan khusyuk, dalam keadaan tenang. Mutmain itu tenang. Dalam keadaan hatinya tenang. Wa idza dzakartani faj'al lisanaka min wara'i qalbik. Jika engkau mengingat aku, jadikan lidahmu di hatimu. Jangan di sini. Ini syariat Nabi Allah Musa. Jadikan lidahmu ketika kau mengingat aku itu di sini. Maka Al Habib Abdullah Idrus beliau mengatakan bahwa kalau orang berzikir mingkem begini, zikir ya, bukan sholat, zikir. Mingkem begini, fuqaha para ulama mengatakan zikirnya orang ini tidak dapat pahala. Kenapa tidak dapat pahala? Dia tidak zikir, diem, mingkem itu. Fukaha kan menghukumi yang bahir. Tapi Imam Ali terus mengatakan bahwa tidak. Orang ini dapat pahala. Kenapa? Karena dia berzikir sama Allah. Hatinya yang zikir bukan ini ya. Tapi hati-hati kalau sholat. Kalau sholat ini harus bergerak dan harus didengar sendiri. Kalau tidak didengar sendiri tidak sah sholatnya. Ya. Maka kalau engkau berzikir kepada aku kata Allah kepada Nabi Musa, jadikan lisanmu di dalam hatimu. Wa in gumta baina yadai fagum qiyamal abdiz dalil. Jika engkau berdiri di hadapanku wahai Musa, berdirilah seperti seorang hamba yang hina. Berdiri sama Allah taala menghamba mengharap kepada Allah taala seperti hamba yang ngemis. Seperti halnya pengemis-pengemis yang hina minta uang sama majikannya minta uang sama yang kaya begitu berdirilah seperti itu wanajini bigal bin wajilin Doa Allah kepada aku dengan hati yang takut ya Allah takut nangis sama api neraka takut ya Allah jangan kau adab kami Walisanin, so, walisanin sodigin dengan lisan yang jujur tidak pernah bohong ini lidah ini kan tidak bertulang kita sering keceplosan hal-hal yang bohong dar dar bohong Nah, kebohongan yang ada di dalam lisan ini saat kita berdoa kepada Allah tidak didengar sama Allah. Allah tidak mau dengar. Kenapa? Karena dia pernah bohong. Karena dia pernah bohong. Jadi kita punya doa tidak. Waruwiya Allah Taala auha ilahi Pada satu riwayat yang lain diriwayatkan Allah Taala pernah mewahyukan kepada Nabi Musa. Beliau Allah Taala mengatakan, "Gul li'usati ummatika ya Musa, katakan kepada umatmu yang sering berbuat maksiat kepadaku." layat kuruni jangan sampai umatmu yang sering berbuat maksiat tadi itu menyebut aku Allah tidak mau layat kuruni jangan aku tidak mau disebut fa alai alaitu ala nafsi karena aku bersumpah kepada diriku sendiri kata Allah annaman dzakarani dzakartuhu sesungguhnya orang yang menyebut aku aku akan menyebutnya jadi kalau kita ya Allah Allah itu nyebut nama kita Ya Alwi. Begitu. Ya Allah. Ya fulan. Disebut namanya. Namanya disebut. Jadi kalau kita berjamaah, kita ngomong begini, kita tidak ada yang khusyuk. Satu jamaah khusyuk. Satu jamaah ini ngatrol segini banyaknya. Yang yang satu ini juga 100% tidak ada yang khusyuk Allah Ta'ala mengatakan 100% satu majelis itu tidak ada yang khusyuk waktu dikir kepada aku tapi aku tidak lihat lisannya mereka tidak lihat hati mereka yang aku lihat kumpulnya mereka yadullahi alal jamaah rahmatnya Allah itu di atasnya jamaah yang orang yang kumpul-kumpul ini ya nah itu kemudian Allah Ta'ala mengatakan aku bersumpah kepada diriku sesungguhnya orang yang mengingat aku aku akan mengingatnya Fa'idha dakaruni dakartuhum bila'nah. Kalau mereka orang-orang yang maksiat itu memanggil namaku dan mengingat aku, aku akan memanggil namanya dan akan mengingat mereka dengan kutukan. <laughs> Laknat, dilaknat. Aku tidak mau. Jadi jangan manggil aku. Orang-orang yang maksiat jangan manggil aku. Itu syariat Nabi Allah Musa. Dulu begitu. Hada fi asin ghairi ghafilin fi dzikrihi ini bagi orang yang maksiat tapi dia suka-suka sadar tidak lalai sama Allah maksiat tapi sadar kalau dirinya itu dosa dia sadar dan tobat sama Allah fakaifa idastama'atil ghaflah wal isyan bagaimana kalau orang yang menyebut Allah Ta'ala tadi itu bukan lagi dia maksiat tok maksiat dan ghafil lalai sama Allah ini yang maksiat tok tidak lalai Allah Ta'ala tidak mau disebut namanya bagi yang bagi yang bagi bagi orang yang maksiat. tak mau. Ini dia maksiat, saya tidak mau disebut sama dia. Bagaimana kalau dia maksiat, dia juga lalai sama Allah. Oh, sudah sama sekali. Double-double ini. Dulu ada zaman satu orang pemuda, dia lewat satu perkampungan. Begitu dia lewat di satu perkampungan, dia lihat ada rumahnya syekh, syekh, syekh, syekh banyak. Guru besar, guru besar, guru besar, guru besar. Dia banyak ketika itu rumahnya guru-guru guru-guru guru tadi itu ada yang kosong kosong kosong kosong kosong karena tertutup. Ilah mereka jami ilmu syayikh tadi ini guru-guru besar tadi ini berkumpul di dalam satu tempat kayak musola begini atau masjid kumpul di satu tempat begitu dia lihat anak muda tadi begitu dia lihat dia datangi dia datangi dia datangi subhanallah perkumpulan orang-orang ulama tadi dan murid-muridnya berkumpul di satu tempat mengingat Allah Ta'ala dengan menangis, bertadaruk bermunajat, ini, itu tobat sama Allah. Pemuda tadi lihat. Kemudian dia bawa kaca. lihat pakai kacanya. Sambil dia lihat mereka syekh-syekh itu, dia lihat kaca, dia lihat lihat kaca. Akhirnya dia menangis pemuda ini. Waktu dia menangis, dia lihat, dia mengatakan kepada Allah Ta'ala di balik tembok. Dia jalan sambil menangis. Dia mengatakan, Ya Allah, saya tahu diri saya dengan cermin ini. Saya tahu diri saya dengan cermin ini ya Allah. Kalau tadi saya lihat mereka masyayikh, orang-orang besar, ulama-ulama itu, mereka mengingatmu ya Allah di ujung rambut mereka sampai ujung kaki mereka. Mereka semuanya taat sama engkau. Sedangkan aku ya Allah dengan kaca ini aku tahu diriku. Dari ujung rambutku sampai ujung kakiku semuanya maksiat kepadamu. Ampunilah aku ya Allah seorang syekh yang tadi duduk di masjid tadi diberitakan oleh Allah Ta'ala lewat Jibril atau Ilham mengatakan bahwa penggantimu adalah bukan syekh syekh ya syekh yang duduk yang di sini murid-muridmu yang duduk di sini penggantimu yang sejati adalah pemuda yang ada di luar carilah mereka carilah dia syekh yang duduk sebagai pemimpin mengatakan coba cari pemuda ada yang di depan enggak dilihat sama murid-muridnya enggak ada syekh di ujung kanan di ujung kiri dilihat ke kanan enggak ada Begitu dilihat ke kiri, ada seorang pemuda lagi nonton uh, eh, kacanya sambil bawa kacanya, dia panggil, "Hei, eh, pemuda," dipanggil sama guru saya. Saya dipanggil, iya. Saya yang dipanggil, iya. Digeret. Dibawa ke tempat sang syekh tadi. Waktu dihadapkan di hadapan syekh tadi, kata syekh tadi, "Pakailah baju kebesaranku karena engkau yang patut untuk menggantikan kedudukanmu di tempatku ini." Ya syekh, aku ini orang banyak maksiatnya lah. Taubatmu diterima oleh Allah Ta'ala yang patut menggantikan kedudukan seorang guru besar adalah dirimu. Wah, ya. Ngakui dirinya ya akan kekurangan dicintai sama Allah. Nah, itu penting, pengakuan itu penting Sedikit lagi. Wabikhtilafil ma'ani. Bismillahirrahmanirrahim. Radhiyallahu ankum. Bab ikhtilafil ma'ani alladhi dzakarna fil qulubi in qasama an-nasu ila ghafilin يتمم صلاته ولم يحضر ولم يحضر قلبه في لحظة منها وإلى من يتمم ولم يغب قلبه في لحظة بل ربما كان مستعب الهم فيها بحيث لا يحس بما يجري بين يديه ولذلك لم يحس مسلم بن يسار بسقوط الأسطوانة في المسجد عندما اجتمع الناس عليها وبعضهم كان يحضر الجماعة كان يحضر الجماعة مدة ولم يعرف قد من من على يمينه ويساره ya disebutkan di sini lihat manusia itu kadang-kadang hatinya macam-macam hingga sampai macam-macam hati manusia ini kita aja duduk di sini hati kita macam-macam Manusia apalagi di dalam sholat macam-macam permintaannya dan macam-macam hatinya itu terbengkalai. Hatinya itu kemana-mana. Ya, ada dikatakan manusia yang ghafil ini ada manusia yang lalai manusia lalai ini dia mengerjakan sholat sholat yang dia kerjakan seperti halnya ulama ngerjakan sholat sama kerjakan fatihahnya fasih rukuknya tumak nina sujudnya tumak nina tapi hatinya tidak pernah hadir walaupun sesaat tidak pernah dari mulai takbiratul ihram sampai dia salam hatinya tidak khusyuk sama sekali yang dia pikirkan cincinnya dia dipelintir-pelintir <laughs> cincinnya dilihati cincin saya ini wow mahal harganya kalau saya jual harganya berapa ini terus begitu nanti kontak cincinnya macam-macam yang dia pikirkan segala macam lam yahdur lahdha walau lahdatan minha ya kemudian wa ilaman yutamim ada orang yang juga menyempurnakan sholatnya mengerjakan sholatnya walam yahib galbuhu tapi hatinya tidak pernah lalai dari Allah Hatinya tidak pernah hilang dari Allah. Filah Filahdatin, hatta sesaat tidak pernah hilang. Bal rubbama kana ibul ham biha yahaitsu la yahis bima yajri baina yadaihi Bahkan hatinya dipusatkan segala-galanya kepada Allah taala, dipusatkan. Pusatkan. Waktu dia Allahu Akbar, hatinya terpusat langsung kepada Allah, kepada Ka'bah. Mekah misalnya. yang tidak bisa langsung ke Allah, ke Mekah. Hatinya pusat. Khusyuk sampai dia tidak merasa dan tidak mengetahui apa yang berjalan ada di hadapannya. Tidak tahu dia. Oleh karena itu, sebagaimana diceritakan Muslim Ibn al-Yasar, Ibn al-Yasar seorang ulama besar tidak pernah merasakan atau pernah pada satu saat Muslim Ibn Yasar ini dia sholat di satu masjid di saat itu masjid ini hancur ininya bangunannya hancur roboh tiangnya ini roboh Begitu tiangnya roboh, masyarakat atau muslim jamaah di masjid semburat lari semuanya. Entah itu goncang atau gempa bumi. Muslim Ibn Yasar tetap berdiri tegak. Meskipun badannya semua kena debu, tetap berdiri tegak. Begitu dia salam, lihat jamaahnya mana? Tidak ada mana jamaahnya. Muslim Ibn Yasar, ini masjidnya roboh, Anda tidak terasa, tidak terasa. Sayyidina Ali Zainal Abidin juga begitu Sewaktu dia sholat, masjidnya terbakar karena dibakar sama orang-orang fasik. Begitu masjidnya terbakar dalam keadaan hangus, mereka jamaahnya keluar dari masjid. Orang-orang di luar masjid mengatakan, "Ya benar Rasulullah, anar." Wahai cucu Nabi, api ada di dalam masjid itu api. Khusyuk Tidak terasa, Pak. Setelah masjid ini hangus, hancur, lumat dimakan api, salam kanan, salam kiri, mana jamaah ini? Begitu dia keluar, kenapa kalian ada di luar? Lihat. Zainal Abidin, masjid hangus dimakan api. Apa katanya dia? Neraka yang ada di akhirat sana. Itu yang lebih aku takutkan daripada api neraka, api yang ada di dalam bumi. <laughs> Seperti itu. Dikatakan Rubaiyah ibn Khaitam, kalau dia sholat, kalau dia tidur, anaknya main gendangan, dia bilang, eh jangan main gendang, saya lagi tidur mau istirahat. Sebentar. Pak, kepingin main gendang. Nanti kalau main gendang waktu bapak sholat saja. Kalau bapak tidur jangan main gendang. Kalau bapak sholat main no gendang depannya bapak. Tidak apa-apa. nanti malah tidak bisa khusyuk. Oh, tidak lain. Begitu bapaknya mau sholat, ayo main no gendang depannya bapak sini. Tidak dengar sama sekali. Begitu Allah Akbar digendangi. Ya tetap lurus. Tidak akhirnya akhir kafirunnya bolak-balik Tidak. Ya tetap kuliahil kafirun sampai lah buru ma'at. Ya terus sampai selesai. Lakum dinukum waliyadin. Nah, subhanallah. Itu dikatakan seperti itu. Bahkan ya eh, wa kana ba'dhum yahdul jamaah muddah wa lam ya'rif qad man ala yaminihi wa yasarihi. Dikatakan satu jamaah ketika dia satu jamaah satu rombongan kaum muslimin begitu dia melakukan salat subhanallah ketika satu orang ditanya siapa di sebelah kananmu tidak tahu saya Siapa di sebelah kirimu? Tidak tahu saya. Siapa di depanmu? Tidak tahu. Apalagi di belakangnya? Tidak tahu. Lah yang Anda lihat siapa? Saya hanya cinta kepada Allah yang saya rasakan hanya Allah. Kanan kirinya tidak kenal dia. Subhanallah ya. Kita kadang-kadang bukan kenal kanan kiri, kenal hatta di dalam kantongnya saya tahu. Allah Akbar. Lihat kantongnya. <laughs> Begitu salam berapa uangnya? 500 ribu saya tahu betul. Kok dari tahu dari mana? Jibril alaihissalam ngasih tahu sama saya. Nah, repot orang sama sekarang ini. Ya, nah, tidak bisa. Sampai sini. Wajibu qalbi Ibrahim salawatullah alaihi wasallam wasalamuhu kana ismau ala mailain wa jama'atun kanat tasfarru wujuhum wa tarta'idu faraisuhum Wa kullu dzalika ghairu mustab'idin. Ya, dikatakan bahwa detak jantungnya Nabi Allah Ibrahim alaihissalam itu didengar sampai berjarak dua mil. Kalau sholat Allahu Akbar, deg-degannya jantungnya Nabi Allah Ibrahim itu didengar sampai dua mil. Duk, duk, duk, duk, duk, duk, duk, duk. Saking takutnya kepada Allah zaman itu. Ya, saking takutnya kepada Allah. Wa jama'atun kana tasfar wujuhum. Ini sinar Ali Zainal Abidin pernah ini ketika dia wudhu begitu dia selesai wudhu keluar dari kamar mandi itu dia wudhu di dehlis namanya dia wudhu begitu dia selesai wudhu anaknya tanya abah kok kelihatan pucat apa abah sakit enggak abah enggak sakit nah, kenapa abah kok pucat mukanya pucat pusat pasti begitu kuning kenapa abah katanya abahnya bertanya mengatakan bahwa sebentar lagi abah akan berdiri di hadapan siapa iya abah silakan sholat aja abah takut abah ini Diterima enggak sholatnya Abah ini? Ya, sampai itu. Dikatakan bahkan wajah mereka pucat pasti watar ta'idu faraisuhum, bahkan gemetar. Persendian tulang belulang mereka itu gemetar saat menghadap kepada Allah taala wa kulu dhalika ghairu mustab'idin dan itu semua tidak jauh. Artinya mereka bisa, kita bisa seperti mereka. Bukan berarti kalau oh sudah itu sudah legenda Ustaz. Cerita jongeng itu. Mungkin sekarang sudah tidak ada. Oh tidak. Tidak jauh itu. Masih ada orang-orang yang bisa seperti itu. Namun orang-orang itu adalah orang-orang pilihan Allah Ta'ala. Semoga Allah Ta'ala mudah-mudahan akan memilih kita menjadi orang-orang yang khusyuk di dalam sholatnya. Menjadi orang-orang yang dijadikan hati kita selalu mengagungkan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Dijadikan orang-orang yang insya Allah sholat kita diterima oleh Allah Ta'ala. Dan dijadikan sebagai syahidan lana la syahidan alena. Wa hujjatan lana la hujjatan alena. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam.